Nah, syarah kitab Tauhid atau bisa juga Al-Qaul Sadid syarah kitab Tauhid itu merupakan buku pegangan buat kajian Tauhid kita yang e, telah saya sebutkan pada kesempatan yang lalu telah menjadi satu rujukan e, para ulama yang dapat e, dijadikan pegangan karena memang mengandung ayat-ayat dan hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus membentuk kepribadian seorang muslim sehingga tangguh tauhidnya dan kita akan masuk pada kajian yang kedua dari kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah bahwa beliau memulai eh, penjelasannya atau tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim dan telah kita bahas panjang lebar pada kesempatan yang lalu. Kemudian beliau melanjutkan dengan menggunakan ungkapan Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam pada bagian yang mengungkapkan tentang Alhamdulillah itu adalah merupakan suatu ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memulai dengan alhamdulillah dalam sejumlah ayat bisa kita lihat di antaranya yang biasa kita baca yaitu surat Al-Kahfi. Pada bagian awal surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan apa? Alhamdulillah. Pada awal surat Al-Kahfi Allah mulai dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja dalam bagian pertama ayat ini Allah memulai dengan alhamdulillah ya sehingga ungkapan alhamdulillah merupakan ungkapan eh, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan segala-galanya dan menurunkan kitabnya sekaligus mengutus rasul-rasulnya kepada kita sehingga kemudian kita mendapatkan jalan yang benar ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus diberikan kepada kita potensi untuk memahami ajaran yang benar tersebut berbeda dengan yang ada pada binatang yang mereka tidak mempunyai potensi itu. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita untuk banyak memulai sesuatu dengan Alhamdulillah. So, sekalian, ungkapan Alhamdulillah banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran pada bagian permulaan selain pada surat Al-Kahfi ini yaitu pada surat Al-An'am pada bagian awal surat Al-An'am Allah juga menyebutkan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Di sini Allah SWT menyebut pujian kepada dirinya sekali lagi karena Allah memang pantas untuk memperoleh pujian itu. Manusia saja kalau berbuat sesuatu ingin dipuji, Sebenarnya hak hujan itu sebenarnya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang di sini Allah menyebutkan Dia telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan apa? gelap dan terang. Perhatikan dalam ayat itu Allah menyebutkan dulumat, kegelapan-kegelapan dalam bentuk jamak. Ya, sementara an-nur yang namanya apa ini? kebenaran, sesuatu yang terang disebutkan dalam bentuk tunggal yang menunjukkan juga bahwa kebatilan itu akan banyak Anda temukan dan jumlahnya akan banyak di masyarakat kita sehingga kemudian harus dihilangkan dengan cahaya ilahi sehingga orang-orang yang kafir itu akan menyingkir dari apa ini kebenaran itu. So sekalian dalam bagian e, dua surat itu Allah menyebutkan pada pujian dirinya dengan ucapan alhamdulillah. Sementara pada surat Az-Zumar surat Az-Zumar ayat 75 ya surat Az-Zumar ayat 75 Allah menyatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المثوى المنامين Salah uh, bukan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika penduduk neraka digiring ke neraka dan penduduk surga digiring ke surga, kemudian saat itu mereka dikatakan oleh para malaikat selamat kalian menikmati apa yang ada di surga itu karena memang mereka adalah orang kalian adalah orang-orang baik masuklah ke dalam surga itu kekal abadi kemudian ungkapan ahli surga yang pertama kali ketika mereka masuk surga adalah waqalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da Maha eh, eh, segala puji bagi Allah yang telah menepati semua janjinya ya sampai pada ayat yang terakhir Allah katakan wa taral malaikata hafina min haul arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin jadi ketika apa ini semua sudah diputuskan oleh Allah maka dikatakanlah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai penutup dari segala sesuatu apa keputusan Allah Subhanahu wa taala Itulah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikian pula dalam surat Al-Qasas ayat 70. Surat Al-Qasas ayat 70 Allah menyebutkan tentang ucapan alhamdulillah pada apa ini eh, pada penutupan dari Ketetapan Allah SWT baik yang pertama maupun yang terakhir yaitu surat Al-Qasas ayat 70 Wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un Dialah Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali Dia Dialah yang berhak untuk memperoleh apa? ucapan alhamdu yaitu pujian baik pada kehidupan dunia ini maupun pada kehidupan akhirat kelak. Jadi di dunia maupun di akhirat dialah Allah yang berhak untuk mendapat ujian walal hukmu wa ilaihi turja'un dan Allah lah yang memiliki hukum itu dan kepadanya semua kalian akan dikembalikan. Demikian pula dalam surat Yunus, dalam surat Yunus ayat 9 sampai 10 surat Yunus ayat apa 9 sampai 10 Allah menyebutkan tentang ucapan alhamdulillah sebagai ungkapan yang disampaikan apa eh, ahli surga di mana Allah menyebutkan dakwahum fiha subhanakallahumma Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum hamdulillah rabbil alamin. Jadi pada ayat ini menyebutkan tentang penduduk surga yang kemudian mereka setelah mendapatkan keputusan yang adil dari Allah dan karunia yang Allah berikan dalam bentuk surga untuk mereka nikmati selama-lamanya itu kemudian mereka mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Karenanya Imam Sufyan Ibn Uyainah menyebutkan apabila ada seorang muslim yang kemudian dia mendapatkan satu karunia di dunia ini, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka berarti dia telah bersyukur. Sementara dalam masa bersyukur dengan dengan lisannya, ya. Sebab ungkapan bersyukur itu ungkapan yang sangat luas Bukan hanya sebatas mengucapkan dengan lisannya, kalau bersyukur itu dia meyakini apa yang dia peroleh berupa nikmat itu berasal dari Allah dan ketika dia menerima dia ucapkan alhamdulillah pada saat dia menggunakan nikmat itu dia gunakan dalam rangka mencari ridha ridha Allah inilah orang yang bersyukur kalau tidak melakukan itu berarti dia belum belum bersyukur jadi dari awal apa yang dia peroleh diyakini dari Allah. Ketika dia peroleh, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan kemudian dia menggunakan nikmat itu dalam hal yang diridai oleh Allah SWT. Itulah hakikat orang yang yang bersyukur. Sementara sekarang ini banyak orang memahami arti bersyukur itu hanya sebatas ungkapan apa lisan dan ungkapan bersyukur adalah ungkapan yang sangat dalam karenanya dia merupakan separuh konsep Islam Sebab manusia ini kan hanya ada dua kondisi. Kondisi di saat dia senang, maka konsepnya dia harus bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan tiga hal tadi itu. Baik saat apa? Apa? Meyakini nikmat itu, menerima nikmat itu dan menggunakan nikmat itu. Nah, inilah hakikat orang yang bersyukur sehingga kebahagiaan itu dibangun di atas kebahagiaan sampai kepada kebahagiaan yang akan dia peroleh dari Allah dalam bentuk surga nanti. Nah, adapun alhamdulillah adalah merupakan ungkapan syukur yang merupakan ujian dari lisan yang itu diucapkan pada awal pertama dan kemudian yang yang terakhir. Kita tadi lihat ayatnya dibaca dalam bagian ayat pertama apa bagian ungkapan pertama maupun ungkapan terakhir ya sehingga kita di dalam membuka sesuatu dengan alhamdulillah dan menutup sesuatu dengan alhamdulillah. Makanya kemarin saya sampaikan bagaimana seorang domat yang kemudian dia ingin mengobati Nabi kalau sakit karena dia dengar Nabi sedang apa mendapatkan tekanan ya orang bilang dia itu apa ini eh, lagi sakit mungkin sakit gila mungkin dia itu kena apa seher maka dia bilang saya datang akan saya obati dia kalau betul sementara orang-orang menghalangi dia untuk datang menjumpai Nabi. Jangan nanti kamu kena sihir. Dia bilang saya ahli sihir. Kalau dia kena sihir saya akan obatin. Kata Muhammad ini. Orang bilang dia itu penyair. Omongannya itu banyak ungkapan-ungkapan yang dalam seperti seorang penyair. Dia itu penyair. Kalau dia penyair, saya seorang penyair, saya tahu. Saya ukur di mana kekuatan sihirnya. Kalau dia itu apa ini uh, sakit, mungkin kena fisiknya atau apa, saya obati karena saya ini ahli di bidang pengobatan. Sehingga ketika dia datang, pertama kali dia dengarkan Rasulullah mengucapkan Innal hamdalillah, ya segala puji hanya untuk Allah dan seterusnya sampai kemudian beliau baca langsung dia katakan ini bukan penyair ini bukan orang yang kena sihir ini bukan orang yang sakit ini adalah kebenaran ya Subhanallah dengan fitrahnya itu dia bisa menangkap itu kemudian dia masih Islam saat itu. Ya. Jadi dengarkan satu pembukaan Rasulullah saja sudah masuk masuk Islam. Ya. Begitu dalamnya makna yang terkandung di dalam apa uh, ungkapan alhamdulillah dan apa yang berikutnya disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah berhaja itu. Nah karenanya saudara sekalian ungkapan alhamdulillah itu bukan sekedar lip service ya bukan hanya sekedar ucapan sekedar ucapan tapi mengandung pengagungan mengandung pengagungan itu yang harus apa kita yakini ketika kita mengucapkan alhamdulillah sebelum mulut kita itu berarti ada apa kandungan mengagungkan Allah SWT dengan segala kebesarannya karena Allah mempunyai sifat al-jalal dan sifat al-jamal sifat apa al-jalal dan sifat al-jalal Kemudian di al-kamal, ya, sifat yang apa ini seluruh kebesaran, sifat seluruh keindahan dan sifat seluruh kesempurnaan. Itu ada pada Allah Subhanahu SWT. Ya, sifat apa? Al-jalal wal jamal wal kamal. Itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda melihat suatu kebesaran, ingatlah kebesaran Allah. Maka Anda katakan subhanallah melihat sesuatu yang hebat dari apa ciptaan Allah kata subhanallah sesuatu yang agung dimiliki oleh Allah Taala. Kalau melihat sesuatu yang indah, tapi jangan terus lihat perempuan. Subhanallah indah betul itu perempuan haram karena ada larangannya. Kenapa? Ada larangannya. Sesuatu yang bersifat tidak terlarang kita mengucapkan apa? Subhanallah boleh, tapi kalau melihat sesuatu yang haram, jangan terus mengucapkan Subhanallah karena itu terlarang. Kemudian al-kamal, semua kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sehebat apapun manusia itu, apalagi sekarang ini Anda melihat kehidupan manusia modern yang mampu menciptakan macam-macam inovasi-inovasi dari berbagai apa karya-karya mereka baik dalam dunia komputer, dalam dunia otomat, otomotif, dalam dunia pesawat, dalam dunia macam-macam penemuan mereka itu. Sekarang yang mereka sedang kembangkan terus adalah apa? Dunia robot. Ya, ternyata mereka mampu membuat semacam itu, tetapi yang paling menentukan mereka tidak mampu. Ya, apa? Arus Makanya Allah menantang, kalau kalian hebat betul seluruh dunia ini dengan kehebatan kamu, bikin satu lalat saja. Yang mahal itu bukan hanya fisiknya, tetapi apa? Rohnya itu. Makanya mereka sekarang bagaimana menyiasati orang itu supaya umurnya panjang. Ya, dengan dioperasi ini, dengan dioperasi itu macam-macam. Ya, dalam rangka untuk memperpanjang umur gak bisa. Karena itu di luar kemampuan mereka. Karena mereka ini tidak apa ini yakin terhadap sesuatu yang tidak didapat dicerna oleh panca indera mereka itu. Makanya oleh mereka ini dianggap sesuatu yang misterius, ya. Nah, makanya seperti Alex Carroll, dia mengungkap itu. Alex Carroll dalam bukunya Man Unknown, ya, Man Unknown, manusia yang misterius dalam diri manusia saja. Ilmu pengetahuan tidak bisa banyak mengungkap, Apalagi dalam alam semesta. Ini adalah merupakan kebesaran Allah SWT. Kalau kita apa ini mendalami itu dalam rangka untuk mengkaji apa yang menjadi ciptaan Allah itu, yang kemudian ilmu pengetahuan tidak bisa mengungkap, kita akan membesarkan Allah SWT. Tapi bagi mereka, itu adalah merupakan satu satu karya. Loh, ini menemukan gravitasi, mau mendapatkan apa Wah, ini segala macam karena apanya menjadi ahli kimia dan sebagainya padahal itu hanyalah mengungkap saja bagaimana dengan yang menciptakan itu bagaimana dengan sesuatu hal yang belum terungkap itu dari ciptaan-ciptaan Allah yang maha besar itu nah sekalian kalau kita melihat dengan kebesaran-kebesaran Allah dalam ciptaannya inilah orang akan mendekatkan diri kepada Allah satu jalan, yaitu apa? Mengungkap kebesaran Allah melalui apa? Ciptaan-ciptaan Allah dengan lewat ilmu pengetahuan dan segala macam itu. Kemudian baru yang kedua, kita melihat kebesaran Allah dari Al-Qur'an. Ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka mengatakan kunna nuqtal iman qabla al-Qur'an. Kami diberikan keimanan sebelum mendapatkan Al-Quran. Jadi mereka itu diberikan iman dulu, baru kemudian turun Al-Quran kepada mereka. Falamma qara'na Al-Quran, izdadna imana. Ketika kami mendalami Al-Quran, maka bertambahlah iman pada diri kami. Jadi sekarang ini kita lihat banyak orang baca Quran tapi tidak paham, tidak berpengaruh, tidak kemudian merubah hidupnya, merubah pikirannya, berubah perilakunya. Kenapa? Al-Quran hanya sebatas dibaca. Al-Quran hanya sebatas mungkin apa? Diperhatikan. Bagaimana Al-Quran kenapa kok tidak berpengaruh di dalam diri mereka? Karena mereka itu ketika membaca Al-Quran, ini sepertinya Al-Quran itu juga untuk orang lain. Harusnya ketika kita baca Al-Quran, itu dirasakan bahwa Al-Quran itu sedang ditujukan kepada kita. Nah para sahabat Raja Anum itu ketika mereka baca Al-Quran itu seperti mereka apa? Apa? Diarahkan untuk dirinya. Sehingga dari mereka mengatakan kalau kami apa ini uh, ukur diri kami dengan Al-Quran. Mereka bilang kalau kami ukurkan diri kami dengan Al-Quran, sungguh kami rasanya menjadi orang ar-rasikhina fin nifaq. Apa itu rasikhina fin nifaq? Kami akan merasa bukan hanya seperti orang yang kena kemunafikan, orang yang sudah mendalam kena penyakit kemunafikannya. Ya? Kalau kita tampilkan diri kita kepada Al-Quran, bagaimana hakikat daripada diri kita akan nampak sekali. Di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, di mana berbagai hal dari hal yang harus kita penuhi dalam diri kita. Makanya orang munafik itu paling berat dengan surat At-Taubah. Paling berat adalah surat apa? At-Taubah. Karena surat At-Taubah itu adalah surat yang paling berat bagi kaum munafikin. Ya, apalagi sekarang ini dalam isu-isu terorisme ini, ya, surat At-Taubah dihindari sama sekali itu. Ya, takut mereka itu terungkap hakikat diri mereka itu. Dan subhanallah, kaum munafikin itu Pernah betul ketika melihat surat At-Taubah itu. Makanya surat At-Taubah surat yang paling terakhir, yang paling banyak mengungkap tentang apa kondisi kaum munafikin. Nah kita itu coba apa membaca itu kemudian uh, apa tampilkan diri kita dalam aturan itu akan nampak di mana apa kerak-kerak diri kita, di mana kelemahan-kelemahan kita. Dan jangan kemudian, oh ini untuk orang munafik, oh ini untuk orang kafir, oh ini untuk orang... kamu di mana sekarang posisi kamu? Nah, kita sekarang harus menyikapi aturan dengan tiga hal, ya untuk mencapai apa yang Allah inginkan dari kita itu, dari Al-Quran itu. Yang pertama membaca Al-Quran, ya yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, yang kedua adalah mentadaburi Al-Quran. Yang kedua mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berpengaruh dengan Al-Quran. Ya, bagaimana kita bisa berpengaruh terpengaruh dengan dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu ditujukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini yang banyak tidak apa mendapat porsi dari mereka yang membaca Al-Quran. Nah, karenanya saudara sekalian, Ungkapan Alhamdulillah itu diucapkan oleh Al-Quran maupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menerima nikmat, nikmat yang begitu banyak dan begitu besar <clears throat> yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian baru pengarang rahimahullah menyebutkan wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru kemudian bersalawat kepada apa Nabi Muhammad SAW keluarganya dan seluruh pengikutnya. Sesekalian eh, kaum Syiah ini ada surat yang dibuat oleh orang Syiah, ya, yang kemudian juga dimuat oleh Sabili, ya, bahwa kemudian orang menurut Syiah, kalau menurut Ahli Sunnah itu ungkapannya Allahumma sholli ala Muhammad wa Ali. Wa Ali itu artinya Ali, keluarga kali Padahal ini adalah kebohongan bahwa di dalam ya, apa ini hadis-hadis Nabi itu ada sekitar sembilan riwayat sembilan riwayat yang mengungkap tentang apa? Tentang bagaimana kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus mengungkapkan betapa bentuk-bentuk selawat kepada Nabi yang bid'ah-bid'ah itu bikinan-bikinan manusia sendiri ya dengan adanya bentuk seperti maulid itu atau diba ya itu semua bentuk-bentuk bikinan manusia dalam rangka ingin memuji Rasulullah SAW tetapi menurut versi mereka yang tidak jarang di dalamnya mengandung ungkapan-ungkapan yang berlebihan Nah, sementara kita sudah dicontohkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah sifatnya memerintahkan dalam surat Al-Ahzab, ya surat Al-Ahzab ayat 56 dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah mengatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah telah Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka wahai orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita melihat penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat ini dalam riwayat-riwayat beliau yang cukup banyak bahwa kemudian ahli tafsir juga menjelaskan bahwa bagaimana selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dan bagaimana selawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad dan bagaimana selawatnya kita kepada Nabi Nabi Muhammad. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dan juga ahli tafsir yang lainnya selawat yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad berbentuk pemberian rahmat. Ini satu pengertian apa? Pemberian apa? Rahmat kepada Muhammad Alaihi Wasallam. Atau pengertian yang lain bahwa Nabi Muhammad disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di langit itu. Ini bentuk daripada selawat kepada Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah SWT. Sementara selawat yang disampaikan oleh para malaikat yaitu bentuknya adalah memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, karenanya kita sebagai orang-orang beriman diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekalian bahwa kemudian selawat ini adalah merupakan suatu amalan ibadah yang harus ada dasarnya. Bagaimana bentuk salat sama Nabi ini? Kalau dalam Al-Quran ini kan global sifatnya. Perintah kamu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya, dan ini adalah merupakan suatu perintah yang harus kita amalkan. Sementara Rasulullah SAW dan Imam Ahmad menyebutkan Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihiha asyaran. Siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali. Ya. Nah makanya uh, kita Bapak ini uh, melihat begitu pendek umur kita ini. Sehingga kita harus mencari amalan-amalan yang mengandung pelipat gandaan di dalam apa? Dalam berpahala Sebab kalau kita ini umur kita ditakdirkan sama Allah 60 tahun, ya, umpamanya 60 tahun, belum tentu kita jamin 60 tahun. Kalau yang di sini kelihatannya belum ada 60 tahun, ya. Bahwa kemudian paling tidak seperti umur kita untuk tidur 8 jam, ya, itu paling tidak untuk tidur. Terus untuk yang lain-lain berapa? Terus berapa untuk ibadah? Ya, Padahal kita banyak sadarnya udah gede. Ya, kadang-kadang udah udah tua sadarnya. Nah, bagaimana kita mengejar ketertinggalan daripada waktu umur kita itu untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan termasuk diantaranya mencari amalan-amalan yang mendapat lipat ganda dalam apa pahala itu. Di antaranya adalah selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya sekalian dalam uh, apa ini uh, keyakinan uh, orang Islam yang mengikuti jejak Rasulullah SAW karena ini perintah Al-Quran dan kemudian apa ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Bagaimana kita berselawat kepada Rasulullah SAW? Uh, memang uh, riwayatnya cukup banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan sebagainya akan kita temukan sejumlah riwayat dan insya kita lanjutkan setelah adzan isya. Ya, sekalian kita lanjutkan tentang bagaimana kita berselawat kepada Rasulullah SAW dan karena ini adalah bernilai ibadah dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW sehingga betapapun menurut manusia suatu nilai pujian itu hebat kalau manusia itu sendiri yang bikin adalah bukan sebagai suatu ibadah. Sementara apabila kita menjalankan suatu amalan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan bernilai ibadah. Perlu menjadi catatan buat kita sekalian bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat ya yaitu yang pertama e, ibadah itu harus dilakukan ikhlas karena Allah ibadah itu harus dilakukan ikhlas karena Allah dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itulah yang Allah sebutkan Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ya, Allah menciptakan mati dan hidup dan apa? menjadikan ujian buat kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, ukuran yang terbaik amalnya adalah apabila mengandung dua hal itu. Jadi bukan karena banyaknya, bukan karena apa? jumlahnya, tetapi karena memang kualitas amalnya itu memenuhi standar ibadah yaitu dua hal yang tadi disebutkan di antara itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Fudail Ibn Iyad. Nah, saudara sekalian, e, kitab yang paling lengkap sejauh ini yang dikulit-kulit oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam e, kitab Jalal Al Afham fi Salati ala Khairil Anam. Ya, Jalal Afham fi Salati ala Khairil Anam. Beliau bawakan berbagai macam apa ini permasalahan yang berkaitan dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Tentunya eh, baik berkaitan dengan lafadznya maupun berkaitan dengan kapan digunakannya. Ya, berkaitan dengan kapan digunakannya. Kemudian eh, bahwa selawat ini tidak bisa ditempel-tempelkan seperti pernah terjadi dalam riwayat Imam Tabrani. Ada seorang yang bersin, dia mengucapkan haji Terus alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Orang itu bilang apa? Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Saya mau tanya, ungkapan ini benar atau salah? Kenapa salah? Hah? Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Makanya orang itu dibentak oleh Ibn Umar. Sambil mengatakan maha kada alamana Rasulullah. Bukan seperti itu kita diajarkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan idza ati sahadukum falyahmadillah wa lam yakul falyusalli alaihi. Rasul mengatakan Abu Bakar Umar menyebutkan Rasul mengajarkan kepada kita kalau kamu bersin ucapkan alhamdulillah. Di situ Rasulullah tidak mengajarkan untuk kita mengucapkan apa? Salatu ala Rasulillah. Makanya orang itu ditegur oleh Ibnu Umar. Nah, sekarang ini banyak orang sudah menempatkan selawat-selawat itu dihubung-hubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Seperti muadzin mau apa ini azan dia mengucapkan selawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ini menempatkan bukan pada tempatnya. Ya. Kalau menurut orang kan baik itu selawat. Iya baik tapi nggak benar. Ya, yang benar pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Kita mau yang benar, itu yang pastinya pak, baik. Ya, makanya selawat ini ada ketentuan-ketentuannya. Mari kita lihat beberapa riwayat. Al-Hakim mengumpulkan sejumlah riwayat dalam bukunya yang diterbitkan Imam Syafi'i bahwa e, riwayat yang pertama ini disebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bentuk selawatnya. Ya, beliau mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini tentunya tidak betul seperti katakan oleh orang Syiah tadi itu ungkapannya seperti kepada Ali. Nah, Ali, Ali, Ali Muhammad. Padahal Ali artinya keluarga. Ya, Allah hendaklah apa? Ya Allah selamatlah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Sementara ungkapan keluarga Nabi Muhammad seperti disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan ulama yang lainnya, termasuk diantaranya adalah apa ini istri-istrinya, kemudian keluarga beliau, termasuk para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Karena apa ini dalam kata Sultan Al Muhammad Al Tuqa, ya, Muhammad semua orang yang bertakwa. Makanya dimaksudkan dengan selawat kepada Muhammad, termasuk juga selawat kepada keluarganya, termasuk kepada apa? Apa? Pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian ungkapan Allah masya ala Muhammad wa ala ali Muhammad. perhatikan tidak ada ungkapan sayyidina. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan ungkapan sayyidina. Dalam sunnah Rasulullah SAW apa ini di riwayat Imam Ahmad juga Rasulullah SAW pernah disebut sama orang ya Rasulullah anta sayyiduna ibni sayyidina ya Rasulullah kau sayyid kami anaknya sayyid kami sayyid itu artinya tuan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan as Allah yang namanya tuan itu adalah Allah ya dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la yastahwiyanakum syaitan innama ana abdullah ya rasul. Jangan kamu mau dibawa menyimpang oleh syaitan. Saya hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Rasulullah mengajarkan tidak pernah mencontohkan dan itu tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi untuk menggunakan sayyiduna. Nah, dari mana muncul ini? Muncul belakangan Biasa orang kita kan suka nambah-nambahin. Karena itu kita jangan mau nah, ikut nambah-nambahin. Nah ini Rasulullah mengajarkan, apakah kamu rasa bahwa kamu lebih hebat dari Rasulullah? Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, siapa yang menambah sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sepertinya dia merasa lebih hebat dari Rasulullah.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 Karena yang mengajarkan apa Rasulullah SAW. Jadi tidak ada penambahan apa bentuk dari apa eh, Sayyidina dan sebagainya itu. Kemudian uh, Ada sejumlah sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih? Wahai Rasulullah, bagaimana kita berselawat kepadamu? Maka Rasulullah mengatakan, Ulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi. Ini tentunya tidak disukai oleh orang Syiah. Karena orang Syiah itu selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau yang cocok diambil ya sama dia. Yang nggak cocok, ya, yang nggak cocok dia buang. Nah, kenapa dia nggak suka? Karena disebut istri-istrinya. Sementara mereka nggak suka kalau istri Nabi itu dianggap keluarganya Nabi. Nah, kalau istri bukan keluarganya, terus keluarganya siapa itu? Ya. Nah, begitulah kebiasaan mereka itu. Oh, Rasulullah mengajarkan betul bahwa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma Muhammad wa ala azwajihi Ya Allah salawatlah kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya. Ya. Waduliyati dan keturunannya. Kita tidak boleh mengingkari keturunan Muhammad SAW. Ya, karena bagaimanapun ya, apa mereka yang termasuk kategori keluarga dari Muhammad yang disebutkan al al-Arqam itu bahwa diantaranya ada keluarga dari Abbas, keluarga dari Aqil, keluarga dari Ali bin Abi Thalib, ya. Itu semua adalah keluarga Rasulullah SAW. Dan itu sifatnya luas. Tidak seperti orang Syiah yang hanya membatasi hadis kisah. Hadis kisah itu sahih, tapi dia lebih bersifat khusus. Bahwa yang namanya Rasulullah SAW pernah kedatangan apa ini Hasan, Husain, kemudian Fatimah dan Ali, kemudian mereka apa dirangkul Rasulullah SAW saya mengatakan mereka itulah ahli baitku, mereka adalah keluargaku. Itu bukan berarti mengkhususkan hanya mereka saja ahli baitku, ada ahli bait Rasulullah SAW, tetapi secara khusus mereka adalah termasuk bagian daripada ahli bait Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW khususkan dalam bentuk hadis kisah itu. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam apa keterangan ini yang di, perlu itu termasuk kategori mereka adalah istri-istrinya kemudian keturunannya. Kama salita ala kama salita ala Ibrahim, kama salita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau bersalat kepada keluarga Ibrahim. Nah, wabarik ala Muhammad. Kalau dikatakan ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, siapa keluarga Ibrahim? Ya termasuk istrinya, termasuk anaknya ya karena al itu keluarga termasuk istri dan dan anak itu wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ya ini selawat yang apa ini juga uh, cukup apa ini panjang yang termasuk di dalamnya terungkap kepada istri-istri dan apa keturunannya kemudian uh, bentuk yang lainnya yang Rasulullah SAW ketika ditanya uh, eh, Amaran Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah Kaifa nusalli alaik Kami diperintahkan untuk berselawat kepadamu wahai Rasulullah Bagaimana satu wadamu Fasa kata Rasulullah SAW Maka Rasulullah diam Hatta tamanain anna ulam yas'al Sehingga kami merasa lebih bagus orang tadi itu kalau nggak nanya gitu Karena Rasulullah diam Tahu-tahu Rasulullah mengatakan Kulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim bil alamina innaka hamidun majid Ya Ini adalah bentuk yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW satu ungkapan-ungkapan yang beda daripada sebelumnya ya sehingga ada tambahan fil alamina innaka hamidum majid yang juga riwayatnya sahih yang karenanya kita juga diperkenankan atau bahkan apa ini dianjurkan untuk mengucapkan yang seperti itu. Jadi eh, ada beberapa model yang semuanya tidak ada sayyidina. Yang semuanya yang meningkat baik tidak ada apa sayyidina itu sehingga kita tidak boleh mengucapkan hal seperti itu. Dan banyak lagi. Di antaranya Rasulullah SAW juga ditanya tentang bagaimana besar malamnya Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi ada ungkapan an-nabiyil ummi sebagai nabi yang buta huruf ini sebagai satu apa ini uh, sesuatu yang meyakinkan bahwa Nabi memang tidak bisa membaca, dan bisa menulis, sehingga kemudian kalau ada orang menganggap ini ada Al-Quran karangan Nabi Muhammad, maka terbantahkan secara otomatis. Karena Rasulullah tidak bisa membaca menulis karena dia tidak huruf. karenanya bahwa memang betul Al-Quran ini ada dari Allah SWT. Karena sekarang ini upaya yang dilakukan dan sebelumnya lebih jauh lagi oleh kalangan orientalis dalam rangka untuk menyudutkan Al-Quran mereka mengatakan ini adalah Muhammadinism, bikinan Nabi Muhammad. Padahal dalam aturan quran pun ada hal-hal yang bersifat menegur Nabi Muhammad SAW. Makanya sejumlah apa ini eh, sahabat menyatakan kalau aturan itu buatan Nabi, niscaya yang yang apa, yang menegur Nabi nggak akan tiba disebutkan. Tapi karena ini datang dari Allah, maka yang menegur Nabi pun tetap harus disebutkan. Jadi sekalian di sini adalah ungkapan An-Nabil Ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhasil eh, apa ini eh, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bentuk-bentuk apa ini salawat kepada Nabi. Di antaranya adalah Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulik. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim ya jadi uh, semua dari ungkapan-ungkapan itu kita menjadi jelas bagaimana berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang paling pendek adalah Rasul mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah yang paling pendek. Nah, sekalian kita uh, dianjurkan untuk apa nih eh, uh, kapan kita membaca Selawat tahun Nabi ini banyak waktu-waktunya sudah ditetapkan oleh Nabi. Jangan menetapkan menurut menurut kita, ya. Kita lihat di dalam apa ini e, kita diajarkan waktu sholat jenazah ketika apa ini eh, setelah selesai adat kemudian pada saat masuk masjid kemudian di dalam majlis dalam khutbah Jum'ah itu semua adalah kesempatan-kesempatan terutama perbanyak selawat kepada Nabi pada malam Jumat dan hari Jumat Ya, perbanyak kepada sahabat Nabi pada waktu apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Dan pada saat Anda meminta kepada Allah, ya, kita bersawat kepada Rasulullah SAW itu termasuk bagian daripada memudahkan untuk dikabulkannya doa. Ya. Sementara bentuk-bentuk selawat yang dibuat oleh orang tidak di semua itu karena ini adalah ibadah, ibadah itu ada ketentuannya sehingga kita tidak lagi membuat ibadah dari apa tulisan-tulisan orang itu. Dan itu banyak dibuat di bawah, di dijual di pasar-pasar macam-macam untuk selawat yang mereka buat itu. Jadi dengan demikian saudara sekalian perlu untuk menjadi pelajaran buat kita ketika kita memulai sesuatu jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah wassalatu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ungkapan wa sahbi termasuk diantaranya adalah menyebutkan para sahabat-sahabat Nabi yang mereka juga telah berjasa di dalam membawa misi Islam kepada umat manusia ini. Nah, baru kemudian baru kemudian eh, pengarang melanjutkan dengan kitab tauhid ya. Jadi ketika sudah mulai dengan apa? Alhamdulillah dan selawat baru masuk kepada tema pokok yaitu kita bertauhid. Kita berharap antum pada uh, minggu depan sudah memiliki buku tentang tauhid Kalau nanti dirasa perlu dikoordinir, bisa melalui apa ini kesepakatan antum siapa yang akan bertugas untuk apa membeli buku itu kalau belinya banyak kan bisa apa dapat potongan banyak. Iya. Sehingga nanti masing-masing bisa pegang bukunya dan itu kita akan dikaji secara rutin sehingga menjadi suatu apa ini pegangan baku buat kita agar untuk mudah mengingat ya sekaligus kalau mau mengajarkan lagi apa sudah ada pegangan yang sudah kita pegang nah, bagi mereka yang sudah bisa bahasa Arab nah, termasuk santri-santri kita kita apa ini anjurkan untuk juga mendengarkan kaset-kaset penjelasan daripada para ulama yang telah menjelaskan dalam bahasa Arab terhadap kitab tauhid ini. Sehingga dengan demikian menjadi dalamlah pengetahuan kita tentang tauhid ini. Karena ini adalah merupakan satu fondasi dasar. Ya, terus terang saja kerusakan umat ini yang paling banyak itu disebabkan karena rusaknya akidahnya. Kalau sudah rusak akidahnya, maka rusaklah bangunan yang di atasnya. Sehingga kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak ini. Baik penyimpangan di dalam apa ini keyakinan, penyimpangan di dalam perilaku, penyimpangan di dalam apa ini bermasyarakat, negara, dan di dalam apa ini kehidupan umat manusia pada umumnya. Karenanya kita butuh ini menjadi suatu kajian utama dalam kajian-kajian disampaikan oleh para ulama dan begitu pula tekanan Al-Quran yang 84 surat turun di mana? Di Mekah. Yang itu tekanannya pada tauhid. Begitu pula kalau antum lihat dalam kitab-kitab hadis saya bukan dan sebagainya, itu Anda akan ditemukan namanya kitab tauhid atau kitabul iman. Ya kalau dikatakan kitabul iman, berarti itu kaitannya dengan dengan tauhid. Nah, nanti kita akan perluas kajian ini dengan uh, merefer, merefer kepada sejumlah kitab-kitab lain sehingga pemahaman kita menjadi apa luas terhadap pengertian tauhid ini. Secara ringkas, dalam kitab tauhid itu mengandung dua hal. Ya, secara ringkas, tauhid itu mengandung dua hal. Secara ringkas, tauhid itu mengandung dua hal. Apa sih arti tauhid itu? Tauhid berarti apa? Menyesakan. Ya, menyesakan. Berarti kita menempatkan Allah sebagai Tuhan yang Esa yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam tauhid itu ada dua hal. Pertama disebutkan oleh para ulama sebagai at-tauhid al-ilmi al-khabari. At-tauhid al-ilmi al-khabari. Makanya berikutnya harus ada apa? Apa tulis ini? Sehingga bukan hanya sebatas ceramah tetapi apa? bisa ditulis untuk apa? Menguatkan ingatan, menguatkan hafalan. At-tauhid al-ilmi al-khabari. Kadang-kadang juga disebut dengan tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Kadang-kadang disebut dengan tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Apa maknanya? Yaitu tauhid yang bersifat ilmiah teoritis. Ya, ilmiah teoritis yang bersifat berita. Tauhid yang bersifat ilmiah teoritis yang bersifat berita. Ya. Nah, pada bagian tauhid ini itulah yang terkandung tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dalam bagian pertama ini mengandung dua hal, tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Jadi semua informasi yang Allah berikan tentang dirinya dalam Al-Qur'an yang kaitannya dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah dan apa tauhid asma wa sifat? Insyaallah minggu depan kita akan bahas ya. Ya ini adalah merupakan semua bersifat berita. Ya seperti alhamdulillah yang khalaqas samawati wal ard. Maha apa? Uh, eh, ujian bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, berarti seperti kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Itu namanya apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. ar ar Rahim, tauhid apa itu? Asma wa sifat. Ini semua bersifat apa? Berita. Yang menyampaikan berita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan at-tauhid al-ilmi al-khabari. Semuanya bersifat apa? Informasi teoritis yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Adapun yang kedua, ada adapun yang kedua yaitu at-tauhid al-amali al-qasdi. At-tauhid al-amali al-qasdi atau kadang juga disebut dengan tauhid at-talab wal qasd. Tauhid al-amali al-qasdi atau kadang juga disebut dengan tauhid at-talab wal qasd yaitu tauhid yang berkaitan dengan praktek langsung bagaimana kita bersikap kepada Allah. Tauhid yang berkaitan dengan praktek langsung dan sebagai suatu tuntutan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah ya itulah yang kemudian Allah katakan iya karena abudu wa iya karena stain ini satu bentuk praktek daripada kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita aplikasikan tauhid yang tadi bersifat kita itu dalam ibadah langsung kita kepada Allah Ya? Jadi yang pertama informasi dari Allah, yang kedua perbuatan kita kepada kepada Allah. Makanya Allah katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Nah, ini sudah kaitan dengan bagaimana cara beribadah. Nah, cara beribadah inilah yang ditekankan dalam tauhid. Dan itulah intinya para rasul. Makanya seluruh para nabi dan rasul itu Allah sebutkan walaqad ba'atsna fi kulli rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Ya, seluruh para rasul itu dulu kepada Allah untuk menyerukan manusia hanya beribadah kepada Allah. Nah, ketika hanya beribadah kepada Allah, apa makna yang terkandung? Insya Allah kita akan kaji lebih dalam dalam kesempatan apa nah, minggu yang akan datang sehingga dengan demikian bagian kedua daripada kajian kita bertauhid sudah kita selesaikan Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan uh, yang akan datang Barakallahu Wassalamualaikum ala Muhammad Muhammad sebelum menutup uh, kajian ini barangkali ada yang perlu dipertanyakan silakan dan kalau selesai kita akan lanjutkan dengan salat berjamaah Allah. 大哥。